yarhamu ibaduhul Mukminun. Segala puji bagi Allah yang terus dan terus merahmati hamba-hamba yang masih memiliki keimanan. taufik taufikih dan dengan hidayah taufik tenaga untuk menindaklanjuti hidayah. Karena hidayah sudah ada, tapi mangiana di kesekian tahunnya kemudian baru memfollow. Maka taufik itu adalah hidayah berubah tenaga untuk menindaklanjuti kebenaran itu. Dan tidak ada faktor kebetulan. Semua malam ini everything is spontan tapi ternyata akhlak itu sikap spontan saya nggak nyangka karena spanduknya ada Mas Giring dan ini dapat gelar baru Uring Ustadz Giring UJ kan Ustadz Jeffrey Uring Ustadz Giring yang penting nggak uring-uringan ya Somet Soleh Mahmud UJ Ustadz Jeffrey Uring Ustadz Giring FFND Ustadz EE <laughs> juara tidak ada faktor kebetulan karena satu daun jatuh dari satu pohon yang lebat dengan daun, Allah tahu kering dan basahnya. Dan yang unik, ketika daun jatuh, daun tidak pernah mencerca ranting yang menjatuhkannya. Jangan cerca kegelapan, karena malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap. Mangiana, nya Allah nya angin, mah dan mun nyawa udah antep cina gitu. cina jadi bohong. Tapi kan jadi yana umat, Ya, jadi jangan berburuk sangka kepada takdir. Inna kullasyai'in khalaqnahu biqadar. Maka bersyukur atas rahmat Allah yang tidak pernah berhenti Allah curahkan kepada hamba-hamba yang beriman dengan taufiknya wabit taufikihi yartazi'ud dolimun sehingga kita bisa out of the zona, out of the track dari kedoliman dari kegelapan kita tong popoekan wae usum neon ya nama rek itu wae tina naon singan Gak apa-apa, cuman apa-apaan. No what what but what whatan. kan. nyaho tong nyanyahoana. Hirup tong kagok, Bro, tapi tong ngagokan. Setuju, Mang? Nah. Pai atan habun rekamarana gaya. uj wafat. olga wafat. Jupe pae. Orok maut, dokter Os maut, bayi mati. Hati-hati dengan amal terakhir. Saya lihat salak amis ya selalu berakhlak biar bisa istiqomah ya jadi kalau tidak istiqomah hati-hati mati dalam keadaan tidak jelas saya waktu itu di The Click Square Ramadan Mang mau maut, mang Rekituai itu pertanyaan buat saya sebetulnya mah Rekituai itu filosofinya dalam Rekituai rencanakan kehidupan kuatkan iman takwa uhwah wae walau alam ya kita kan nggak pernah tahu kapan, dimana sedang apa, kita dijemput malaikat maut. Kullu azalli musamma. Semua ada masa expirednya. Sebe, sebaiknya minuman ini digunakan sebelum tanggal itu kan kada luasa Expired Lihat dampak kaki kalian bising tanggal mati nadidinya. Uje wafatnya itu pulang kajian. Untung pulang kajian naik motor gede, jebret nabrak tembok. Faham? Detiknya masih berdetak tapi detaknya sudah tidak memberi detik. Jadi pelajaran tuh. Di hari tes saya ngaji pakai motor haroream. Sian juga uje lain motornya cokot leasing eh. liar yang pusing maka bersaksi berdasarkan ilmu asyhadu an la ilaha illallah kita pernah bertemu Al-Arab 172 cuman lupa maka dikuatkan keimanannya kita pernah bertemu dengan Allah maka kullu mauladu yuladu ala fitrah kita teh lahir teh fitrah tanpa dosa yang jadi masalah ketika pulang ke Allah kenapa membawa dosa maka bertaubatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita aslina maka saya harus turun ke jalan nggak boleh egois di masjid gue merangkul bukan memukul setuju? setuju mengajak bukan mengejek setuju, setuju. menyayangi bukan menyaingi menjadi pelopor jangan jadi pelapor eh, dakwah itu mencinta bukan mencela dakwah itu mendaki bukan mendengki biar berkembang biak dibarengi dengan berkembang baik Tidak cukup dengan sering menyatakan tanpa mampu menyatukan, sering menanggalkan lalu meninggalkan itu menyakitkan. Aku tambah kamu kita tahu. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kan kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga. Eh, bahagia mah diciptakan bukan dicari. Dulu saya pengen jadi ulama besar nggak mesti. Be yourself, jadi diri sendiri. Ustaz Epi kenapa beda nggak pernah nggak pernah pakai kopiah pernah disebut lurah aing mah nyeri hati. Giring tadi kaget. Aduh kadung nyesel saya kenapa pakai baju resmi. Mas, be yourself mas, just the way you are. Sarepi kenapa beda? <laughs> TV One memang beda. Saya pernah pakai gamis nyaho, lain dipuji, anyar hijrah pakai gamis mang lain dapat pujian dicaci kemana budak penaik mama pakai baju pamajikan kemana karung lempang cina saya pakai kupluk aja masih ada yang ngehater kemana tukang pila memang proses hijrah itu dicie-cie diasingkan didengki di di persona non gratakan di di di apa diasingkan dibuang nggak apa-apa semua akan cie-cie pada waktunya tapi yang berat itu istiqomah hijrah berat, lebih berat istiqomah konsisten. Ahabul Akmal dawamuha wa in Kalau lihat bukan percepatan amalnya tapi konsisten nggak sehingga wakat dalam keadaan sedang ingat kepada Allah inamal akmal bil khawatim. Kemarin ya tukang roti maut di kela condong, ketabrak kereta. Jedak. Karena wiridna tukang roti kia tiap hari. Roti kadet, roti pisang, roti keju, roti kacang, roti suuk, roti roti, roti roti dagang make kupluk udah sok milu kajian ka urang meureun make headset kareta ngaliwat teka denge jebret lakinu takum la ilaha illallah kewajiban kalau ada yang sekarat talkin kan la ilaha illallah gimana sikap spontannya kantun roti kacang kan? karena tiap hari wiridnya kayak gitu maka hati-hati dengan kebiasaan al musahabatu tasriku tabi'ah saya ngomong sama Mang Yana, Mang Yana mimpin budak Boboto sebenarnya bu ribuan dan Wanita kayak ada berusum sholat di lapangan. Wani sana aslinya. Allah Akbar. Innamal a'malu bil khawatim. Bingkai rangkai kematian husnul khawatim. Kita teh laskar-laskar pelangi. Maka menarilah dan terus tertawa dalam kebaikan-kebaikan. Saya merasa luar biasa malam ini. Apa? ada takdir Allah untuk menyampaikan bagaimana tidak pernah dan harus pesimis dengan masa lalu. Umar bin Khattab tahu dulu siapa yang akan membunuh Rasul. Kalau kita umroh, kemarin saya dari Raudoh, doakan yang hadir malam ini tahun ini bisa umroh. Minimal ke tanah suci ge, ke jalan suci lah. Ya, lu deket weh mana manasik atuh hayang langsung weh. Ya, saya lihat ada kuburan tokoh legend Umar bin Khattab preman jadi yang akan bunuh Rasul, tapi lihat endingnya. Husnul khotimah, terhormat di kuburnya dekat Rasul. Jangan benci masa lalu, jangan tanya aku di masa lalu karena aku sudah tidak di sana lagi. Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Kalau dulu aku haram jadah, kalian tahu sejarah. Sekarang aku ada di atas saja ada. Kalau dulu aku dan Mang Umar edan, sekarang aku adanya. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taat, insya Allah. Kalau dulu sebelum syariat masih konvensional, lihat akhwat rasanya tak kuat. Pengennya ngasih mereka coklat. Biar mereka tahu aku punya niat dan tekad sampai akad ya. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi satpamku. Berjalan bersamamu dalam terik dan hujan Berlarian kesana kemari dan tertawa gelo berat, Kelumpatan bari hujanan bari seserian siapa Rek itu wae Ya Dulu lihat awat rasanya tak kuat pengen lebay ngasih coklat Sorry sekarangnya udah syariat nggak konvensional lagi siapapun akhwat yang memikat Asal jangan lebih dari empat, ku beri dia seperangkat alat sholat. Kenapa Ustadz empat? Meja aja kakinya empat. Makanya berdiri kokoh. Kalau rumah tangga pengen kokoh, empat dong. Giring ganteng, semua tahu versi on the spot tahu Giring ganteng. Evi nggak ganteng, cuman gentle dan ngangenin. Itu aja. Saya nggak begitu hits, tapi orang hits mana yang tidak dekat dengan saya? Sret ya tuh kudu kasep nu penting payu setuju kalian tuh GGM tau nggak ganteng-ganteng mubazir Ya, nah, Mangiana biasa-biasa weh. tapi luar biasa. Mangiana dua. Duanya, Mang. Tong bebe ya, tilu malama. Keren gak? Maka juarakan keadaan dengan berbaik sangka. Berhijrahlah sebelum dihijrahkan. Bertobatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Fa'aina habun pertanyaannya. Mereka marana enggak ya? Kullu azali musamma semua ada kadaluarsa dan expirednya. Kullu man alaiha fan. Semua akan binasa. Kullu nafsin daikotul mau Semua akan mencicipi yang namanya kematian. Punten mencicipi. Ada hidup selamati ada akhirat setelah dunia. Bikin hidup, lebih hidup. Karena hidup bukan hanya untuk hidup demi Allah. Kalaupun harus mati, jalan hidup. Karena setelah kematian ada kehidupan. Itu yang menyatakan saya harus hijrah. Gak boleh nakal. Rek itu wae karunya si mama nu antara hidup dan mati. Lalu tahu anaknya pernah berjina, Tahu anaknya minum alkohol. Betapa sakitnya hati seorang ibu. Maka waktu itu di The Click Square saya ngobrol masalah ibu ya. Terus mengianata duit 100 ribu ewang, stres, duit loba apa nggak butuh, oh, antarkan mama juk. Oh miskin tapi sombong, Fir'aun aungnya mindernya. Eh hirup tong gede hulu bising tasup helm. <laughs> ya. Eh aslina. Wa kafa billahi hakimah bisa jadi yang kita anggap dia terburuk hari ini kalau Allah berkehendak Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Dulu dia peminum Homer, sekarang jadi pembela Islam. Siapa yang nggak kenal Khalid bin Walid? Tapi kemarin siapa? Apa tuh aku mau bubuk Oreo? Tiba-tiba uh, kalau Jakarta punya Yusuf Mansur, Bandung punya YouTube Manjur. Ya, Gaple gaul tapi soleh. Fain atana bun. Sok berhijrah. menteri hijrah ke mana deui? Tafaktana. Jangan mencerca masa lalu. Manjada wajada bersungguh-sungguh pasti berhasil. Mangyana pasti era lah untuk bisa adan mah. Kadang nengal ngantek di Google. Itu ikhtiar. Hayam mah ieu iya, kongkorongok nage geus karena apa teksnya? Mangyana era ku hayam jadina apa we. Ya, maka indahkan dengan berbaik sangka. Muhasabahnya sederhana. Yakin bakal berumur panjang. Bisa jadi Isa terakhir, Isa barusan, Isa terakhir kita. Ada jaminan subuh nanti kita masih hidup? Sudah punya bekal apa? Yakin bakal berumur panjang? Sudah punya kebaikan apa? Pernah nyakitin orang? Sudah minta maaf belum? Sok gerah hijrah. Allah maafkan semuanya. Asli nawan diriungkan. Eh, lelah hati aslinya mun bawang mel. kenapa orang maksiat sembunyi hatinya mengaku Allah melong matak sesulung buta jadi yang besar dari maksiat bukan maksiatnya sudah menganggap Allah buta itu yang saya kaget so punten yang belum nikah menikahlah tong finishing on hand wae apa tuh hukum onani apa tuh sama dengan berzina dengan ibu ta, ibu jari eh rek itu emang Tanamkan rasa malu. Allah melihat kita yang berat bukan Islam, bukan iman, tapi ihsan. Ngerasa kan dipencerong tuh. Ustaz, ada ayat. Kamu tahu. E, anu iya teaningan. Akan datang hari mulut dikunci. Kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut. Berkata tangan. Kita hati-hati tangan. Ada Allah alif lam lam ha. Terus dipakai nyawa sabun. Emang mau dipenta pertanggungjawaban? Itu ya lu biasa ngalakukan mah buluan dengan komiting tingali jadi kanyawan. nah osok berat. nya ha? nya osok buluan dia nuningali ningali sial sih. hasibu itu akan dihisab hati-hati ustaz tergolongan golongan ping ping we diminyakan angar sarua pori-pori pun akan diminta pertanggungjawaban kalian tuh kreatif banget ya rek itu wae maka apa hikmahnya kalau hijrah? Karena kita sepakat, kita kebagian semua kematian. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini kita di punggung bumi, besok dipaksa dipindahkan ke perut bumi. Hari ini kita minum makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi, besok menjadi makanan makhluk bumi terpercaya. Sok mau ayuna. Makanya kenapa sombong? Orang punya materi investasi di bank yang ia kehendaki. Ketika transfusi busuh darah ke PFI beli, tapi bisa nggak beli nyawa? Nggak bisa. Kapling kita sama dua kali satu, baju kita akan sama. Kapan namanya jual unik, kapan, kapan mau dikapankan. Iqbal tuh vokalis mobil derek baru pulang kemarin untung udah hijrah. Loh, saya tak penting nam membingkai melangkai kematian Usnawati mah. Maka saya bilang ke anak geng motor, nggak semang lah capek mang. Bising maut ke kiki tuan. Eh. Kemarin ada nu mawat ke gaplek tah. 7,5 skala Richter. Tarik tinggal bebetkan kartu gaplek. Lah, ini maut ke gaplek. Eh asli na. Terus eta anu keur nguseup di betot gurame. Anu. Lain gurame jeung gaple na ijro ieu eh, sia nguseup wae sia gaple wae kuota bawa bea. Ah. Matak nah, nuunjang anjing hati-hati, pengunjang anjing. Bisa ngunjang, entah anjing. Oh anjing, pas ijro ieu ya, nah, cicing anjing. Alah teu sopan. Karena kebiasaan. Maka out of the journal, out of the track. Saya bahagia sekali. Mas Giring ternyata hijrah. Alhamdulillah. Saya kemarin ketemu uh, eh, langkan Fatir Istiqomah ya Fatih Mukhtar uh, sama frekuensi suka ngobrol suka ngetrail ketemu di hobi dulu terus siapa tuh Ari Utung istrinya kemarin alhamdulillah memutuskan berhenti dari insert Renain Sunu Sunumata terus sahadi Ivang ya baru ngobrol-ngobrol tapi Bang udah jaga wudhu keren banget kalau Allah memilih lama ni'a lima atau itu wala mutia lima manata wala yang udah jad bin kajian siapa yang memunol jadi jangan pesimis dengan masa lalu. Setiap orang suci masa, punya masa lalu. Orang berdosa seperti kita punya masa depan. Setuju? Setuju. Kalau Anda lihat wajah saya, tipe mana nih? Orang mana? Saya orang Jawa, jawaban dari masa depan kalian. Panggil, panggil aku mas, masa depanku gitu. So, luar biasa so minta izin ya Allah peluk aku aku lelah sampai saya bikin lirik ya kemarin ada orang Chinese masuk Islam namanya Else saya lagi ada cara make day make day di Capa Bandung 6.500 motor yang datang waktu itu tiba-tiba saya live IG Ustadz aku OTW Bandung mau ngapain aku mau ketemu Ustadz sering di DM tapi nggak dibaca karena ribuan ya saya teh subhanallah saya teh salut ke diri sorangan kadang Kenapa saya jadi terkenal ya teh? Si mama wawu, si bapak kena, adik-adik akrab saya terkenal di keluarga. Salut saya ke diri sorangan kadang ke. Nah, ya, luar biasa. Lagi live IG, Instagram, Ustaz, aku OTW Bandung, Polgas. Teh datang teh salib ngamai, tato pinu, beler matana. Kenal mengudak, saya gak misionaris lembong yang awet kan? Saya mau masuk Islam. Nah, teka agim, ayamku Ustaz, Nah, bet asli Islam, kabita ku Ustaz nyebut anjing. Aneh curang. Kan? Nah, Ustaz teh kasar tapi jujur. Saya pernah di hater di Youtube, saya itu satu kelemahannya ngomongnya kasar. Ay anjing lemes nau. Gogo, gogok mas suaranya. Anjing mah bisa lemes dihampas. Oh gawe ngampas anjing siapa? Ya, justru orang itu mau masuk Islam gara-gara saya ngomong kasar. Hidayah bisa datang dari manapun. Saya nyatakan bersyahadat. Bukan karena laki-laki, bukan karena bukan urusan. Aku lelah hati. Karena saya sok lebaynya di Instagram. Saya bikin lirik sendiri. Tidakkah telah kau dapatkan. Itu muhasabah saya ke diri saya. Sebuah pelajaran berharga di sepanjang titian hidupmu. Berapa giga lagi kuota usia? Tak henti Kau kejar duniawi terus jadi artis jadi selebritis pek mangga mamam. Ya. Tuk sekedar penuhi nafsumu Sadarlah hidup hanya sesaat Injury time everything Sampai kapankah kiranya Mata hatimu kan terbuka Dapat hidayah lewat mimpi, lewat itu dibukakan Hingga akhirnya dirimu Dapat temukan hidayah di sisa hidupmu. Pertanyaannya, tibalah saatnya kau beri waktumu untuk akhiratmu. Renungkan setiap perbuatan. Lirik ini saya bikin sebelum Jumatan nangis. Orang kio happy Sementara teman kamu seangkatan sudah banyak mengalami kewafatan, sealma mater sudah banyak yang dihantar. Saya baca ayatnya kuluman alaihi hafal, kulu ajali musamma, kulu nafsin daikatul maut. Mohon maaf maaf. mah Tapi saya sadar kematian dan itu yang disepakati. Maka bertaubatlah sebelum ajal kita tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. Setuju? Kaci situ beli ya sakitu ya. Oke, okay. tunggu pisan, Kang Yana, Sedepi, Mas Giring. Uh, semoga apapun yang kita dengarkan, kita resapi hari ini, bukan hanya sekadar untuk malam ini. Namun muhasabah diri itu akan jauh lebih penting ketimbang apapun. Karena sebagaimana tadi kita diingatkan, kita nggak pernah tahu kapan jatah waktu yang tersisa. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan dihadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apapun yang kita lakukan hingga hari ini senantiasa ada dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala.